Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan matan al al ya, ya mantumah baikuniyah bait-bait yang di dalam e, baikuniyah ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis al mutasir. Setelah kita sebutkan tentang hadis sahih, awal sahih wa muttasil isnadu wa lam yashud au yu'al, yarwi adlun dhabitun al-muslihi mu'tamadun fi di wa naqlihi. Kemudian terakhir kita sebut hadis musnad. Kemudian berikutnya adalah ada hadis al-muttasil ya. Hadis berikutnya adalah hadis al-muttasil. Disebutkan di sini wa ma bisam'i kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil nanti. kita teruskan nanti saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembahasan dari mantumah al ya atau syair bait syair dari ya yang ditulis oleh Imam al-Baikuni rahimahullah taala kita sudah menyebutkan pada pertemuan terlewat tentang hadis sahih sebutkan di situ oleh beliau untuk memenuhi di situ lima syarat wala sahih wa mattasal yang dia itu bersambung isnaduhu walam yashud au yu'al tidak syah tidak nyeleneh demikian juga tidak berpenyakit Yarwi adlun dhabitun amislihi. Diriwayatkan oleh orang yang adil, orang yang baik, ya bukan orang ahli maksiat. Dhabit demikian juga apalannya bagus. Demikian juga disebutkan hadis Hasan, ya. Demikian juga <clears throat> hadis doif yang di bawah hadis Hasan itu adalah hadis doif. Kemudian hadis maqtu ya. Demikian juga hadis marfu. Marfu itu adalah yang disandarkan pada Nabi marfu itu yang disandarkan kepada Nabi. Sama saja sanatnya itu bersambung atau tidak bersambung. Lalu ada makto itu yang yang berupa ucapan tabiin. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian juga disebutkan hadis musnad. Ya, terakhir kita kita sebutkan hadis musnad. Disebutkan bahwa hadis musnad itu hendaknya dia itu bersambung sanatnya juga hendaknya sampai kepada Nabi SAW. Kemudian berikutnya tentang hadis al-mutasil Wama bisam in. Wama bisam ikul kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal mutasil, Jadi sekarang pembahasan hadis mutasil. Mutasil sendiri artinya bersambung secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah disebutkan di dalam bait syair ini yang bait syair ini untuk tidak dikritik oleh para ulama. Karena mirip seperti hadis musnad. Beliau mengatakan bahwa bisa ikuli rawin dan apa-apa yakni apapun dari hadis bisa mikuli rawin yang mana setiap rawi itu mendengar bersambung dari murid ke guru ke atasnya ke atasnya ya demikian <clears throat> ya tasil isnadu sanatnya atau urutan-urutan rawi silsilah-silsilah rawi itu demikian juga e, bentuknya itu bersambung lil Mustafa sampai kepada Nabi al Mustafa yaitu Nabi saw. Fal mutasil maka itu ini adalah hadis al mutasil. Di sini beliau menyebutkan bahwa hadis mutasil itu adalah apabila sanadnya bersambung semuanya mendengar, ya, kemudian sampai kepada Nabi SAW. Definisi ini itu mirip dengan hadis musnad yang di atasnya itu, kan demikian. Di atas di atasnya disebutkan wal mud wal musnadu mutasil isnadimin rawi hatal mustafa. yakni sampai kepada Mustafa, sampai kepada Nabi. Walam yabil tidak terputus. Berarti kan mirip. Oleh karena itu dikritik definisi ini. Jadi Lalu bagaimana hadis mutasil? Ya, ini hadis mutasil yang dia itu bersambung sanatnya saja. Ya, semoga di situ wa matasala isnaduhu ya ini wa mata sholat isnaduhu. Ya, jadi yang dia itu bersambung sanatnya. Demikian disebutnya. Kemudian juga disebutkan bahwa apa? mutasil ini bayun bayun dorfihi ila halil sanad. Dia dilihat dari sisi sanad saja. Min haitsu syarat dzikru kulli ruwah. Ya, yang mana apa disebutkan di situ setiap rawi saja. Adapun musnad maka dilihat di situ dua keadaan. Bersambung demikian juga sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis mutasil itu adalah yang yang penting itu adalah bersambung sanatnya ya yang dia itu bersambung sanatnya sama saja dia itu sampai kepada e, sahabat atau sama saja sampai kepada siapa Nabi SAW jadi tidak disyaratkan di situ apa sampai kepada Nabi SAW jadi sebutkan di definisinya huwa mata sallallahu ila Nabi SAW au ila wahidin minas sahabat hai suka nadzalika mauqufan alaih apa yang dia itu bersambung sanatnya kepada Nabi atau kepada salah seorang dari sahabat yang diistilahkan dengan mauquf ya ini sampai kepada sahabat saja ini hadis mutasil bukan kemudian disyaratkan harus sampai kepada nabi tidak jadi hadis mutasil itu adalah hadis yang bersambung gitu aja hadis yang bersambung sampai kepada nabi atau kepada sahabat sebagian mengatakan juga bahwa dia bersambung kepada tabiin juga tapi itu sebagian mengatakan itu cuma dikatakan apa uh, untuk yang dia itu diikatkan dengan apa bersambung sampai kepada umpamanya uh, Said bin Musayyib ya atau bersambung sampai Imam Az-Zuhri demikian juga. Demikian itu. Jadi mutasil sampai kepada Az-Zuhri saja. Tetapi kalau kita mendengar kalimat hadis mutasil, yakni hadis yang dia itu bersambung sanatnya Guru men, eh, murid mendengar dari guru kepada gurunya, gurunya sampai siapa sampai kepada nabi atau sampai kepada sahabat saja. Itu. Ini membedakan dengan hadis musnad. Kalau musnad dia bersambung sampai kepada Nabi SAW. Kadang-kadang juga disebutkan dia itu bersambung tapi sampai kepada tabiin saja. Ya demikian. Jadi perbedaannya dengan hadis mutasil dengan hadis musnad, hadis musnad maka tidak di situ sampai kepada Nabi, demikian juga bersambung sanatnya. Kalau mutasil itu apa? Bersambung sanatnya saja. Kalau marfu nanti hadis marfu yaitu sampai kepada Nabi saja, tidak dilihat bersambung atau tidak. Berarti di situ ada tiga. Marfu, mutasil, musnad musnad disyaratkan harus mutasil dan marfu. Ya, demikian. Sampai di sini Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu